Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk meraih sekian banyak kenikmatan dan kebaikan dalam agamanya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini dan insya Allah senantiasa demikian. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepadanya. Alhamdulillah hari ini, pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita membahas ilmu yang sangat agung, ilmu yang paling mulia dalam agamanya yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini uh, saya akan mencoba membawakan pembahasan tentang satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha baik yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib yang maha mengawasi dan maha menyaksikan semua perbuatan hambanya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini disebutkan dalam tiga ayat Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi perbuatanmu sekalian wahai manusia. Kemudian dalam ayat lainnya surat Al-Ahzab ayat 50, 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqib." Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi segala sesuatu. Yang terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kuntum alaih wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka ini ucapan Nabi Isa salatu wasalam selama aku berada di antara mereka maka setelah engkau mewafatkan aku engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan segala sesuatu. Maka inilah dasar penetapan dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ini dalam ketiga ayat yang saya sebutkan. Yang kita tinjau sekarang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib sebagaimana yang saya yang saya terangkan di awal tadi adalah nama Allah yang sangat agung karena nama ini nanti kita akan bahas berhubungan erat dengan pencapaian satu kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Satu kedudukan yang sangat agung dalam Islam yaitu muraqabatullah. Selalu merasakan pengawasan Allah. Selalu merasakan penglihatan Allah bagi setiap perbuatan yang kita lakukan. Ini tingkatan yang sangat tinggi dalam Islam karena inilah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih yang terkenal riwayat Imam Muslim ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, iman dan ihsan, tingkatan-tingkatan dalam agama Islam yang benar yang sesuai dengan dalil yaitu Islam, iman, kemudian ihsan. Islam itu berhubungan dengan rukun-rukun Islam, iman berhubungan dengan rukun-rukun iman, tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ihsan ini, <clears throat> antakbudallaha kaanna katarahu, ilam takun tarahu, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu <clears throat> tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha melihatmu dan mengawasi perbuatanmu. Nah inilah tingkatan yang sangat tinggi dan agung dalam Islam yang <clears throat> tingkatan inilah yang disebut dengan muraqabah, merasa selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan buah utama daripada mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib. Maka inilah keutamaan besar dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala ini. Pengertian Ar-Raqib secara bahasa Eh, diterangkan oleh para ulama ahli, ahli, ahli bahasa bahwasanya secara bahasa kata-kata ar-raqib itu adalah al-muttali' li yang mengawasi atau memperhatikan sesuatu yang mengawasi dan memperhatikan sesuatu. Jadi secara bahasa nama apa ini pengertiannya berkisar kepada arti tadi yakni yang mengawasi, memperhatikan, menjaga. Maka secara syariat pun nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib ini tidak lepas dari pengertian tersebut yaitu yang ditenangkan oleh para ulama Ar-Raqib adalah al-muttali alama akan nathus suduru al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat alladhi hafidhal makhlukati wa ajroha ala ahsan nizamin wa akmali tadbirin raqibun lil mubsirati bi basarihi alladhi la yagibu anhu syai' wa raqibun lil masmu'ati yasma'uhu bisam'ihi alladhi wasi'a kulla syai' wa raqibun ala jami'il makhluqati bi ilmihi al bi kulli Itulah pengertian dari uh, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Jadi artinya adalah uh, <clears throat> Ar-Raqib adalah <clears throat> dat yang maha memperhatikan atau mengetahui tentang apa yang tersembunyi dalam dada atau hati manusia. Yang maha mengawasi apa yang diusahakan setiap diri manusia. Juga yang maha memelihara semua makhluk. Dan menjalankan mereka dengan sebaik-baik aturan dan sesempurna-sesempurna penetapan. Yang maha mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatannya yang tidak ada suatu pun yang luput darinya, yang mau mengawasi semua yang terdengar dengan pendengarannya yang meliputi segala sesuatu, serta maha mengawasi dan memperhatikan semua makhluknya dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Inilah uh, pengertian dari dari nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Maka tentu saja orang yang mengimani nama ini dengan sebaik-baiknya, maka <clears throat> dia akan senantiasa merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam semua keadaan dia akan mengamalkan hal ini. Kita ingat semua nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang menggambarkan tentang hakikat takwa. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini menggambarkan tentang takwa yang hakiki. Karena banyak manusia mampu dia mengamalkan kebaikan ketika di hadapan orang lain. Tapi ketika dalam keadaan sendiri, yang di sini benar-benar dinilai ketakutan seorang hamba yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sedikit di antara mereka yang mampu untuk menampakkan atau mengamalkan eh, dalam dirinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan sama dengan ketika dia di hadapan di hadapan orang lain. Maka inilah eh, sekali lagi tentang uh, takwa yang hakiki yang juga dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doa beliau dengan mengatakan wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah dan aku meminta kepadamu ya Allah ketakutan kepadamu baik dalam keadaan aku disaksikan oleh orang lain maka ataupun ketika aku dalam keadaan sendirian maka <clears throat> hanya dengan mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini merasakan muraqabatullah pengawasan dari Allah seseorang akan bisa mencapai takwa yang hakiki yaitu senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dimanapun hamba tersebut berada. Ya, kita <coughs> perhatikan di sini tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini. Kalau kita <coughs> perhatikan keterangan dari para ulama sewaktu menjelaskan tentang pengaruh positif dan manfaat mengimani namanya yang Maha Mulia ini. Seperti yang saya jelaskan tadi berhubungan erat dengan kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kedudukan yang sangat tinggi dalam agama yaitu kedudukan ihsan muraqabatullah Syabdur Rahman As-Sa'di salah seorang ulama dari Arab Saudi yang sangat terkenal dan sangat membidangi masalah yang berhubungan dengan uh, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ketika beliau menjelaskan tentang pengertian dari atau pengaruh positif dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini beliau menjelaskan beliau mengatakan walihadza kanatil muraqabatu allati hiya min a'la a'malil qulubi hiya ta'abbudu lillahi bi asma'ihi ar-raqib asy-syahid oleh karena itulah sifat muraqabah selalu merasakan pengawasan Allah selalu merasakan penglihatan Allah yang sifat ini termasuk amalan hati yang paling tinggi merupakan perwujudan dari ta'abud lillah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Raqib dan Asy-Syahid yang maha mengawasi dan maha asy-syahid menyaksikan. Jadi kedudukan ini dicapai dengan mengimani dengan benar nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini. Jadi subhanallah bisa diperhatikan bagaimana besarnya manfaat seorang hamba mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Baru satu nama ini saja sudah membawa kita mencapai kedudukan yang mulia. Belum kalau kita imani nama-nama yang lain dari Asmaul Husna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha indah. Famata alimal abdu anna harakatahu dhahira anna harakatihi dhahirata wal batinata qad ahata Allah bi'ilmiha واستحضر هذا العلم في كل أحواله أوجب له ذلك hirasatan batinatan an kulli fikrin wa hajizin yubghituhu Allah wa hafidha zahirahu an kulli qawlin فعل fi'lin الله wa بمقام bi maqamil ihsani fa'abada Allah ka'annahu yarahu يكن يراه yakun yarahu fa yarahu jadi kata beliau setelah itu maka ketika seorang hamba mengetahui atau meyakini bahwa semua gerakannya artinya kegiatannya yang lahir maupun yang batin tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah, pengetahuan Allah. Dan dia selalu menghadirkan keyakinan ini dalam semua keadaannya. Maka ini semua akan menjadikannya selalu menjaga hatinya dari semua pikiran dan angan-angan yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lahirnya nih anggota badannya dari semua ucapan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat seorang hamba selalu menjaga amalan lahir dan batinnya dimanapun dia berada dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta dia akan beribadah mendekatkan diri kepada Allah selalu dengan kedudukan ihsan, al-ihsan. Merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Kalau dia tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Maha melihatnya. Nah, inilah pengaruh positif yang sangat agung yang sekali lagi menggambarkan kepada kita tentang agungnya mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha mulia ini. Kita ketahui semua bahwa <clears throat> menumbuhkan sifat takut dalam diri ini perkara yang berat. Karena secara asal jiwa manusia itu sulit untuk bisa merasakan ketakutan atau mengharapkan sesuatu yang tidak terlihat dalam dirinya. Ini perlu diketahui bersama bahwa sifat asalnya manusia jika tihumul ghafilun. Mereka hanya mengetahui kehidupan dunia yang lahir, yang nampak, yang terlihat. Sedangkan untuk perkara akhirat, kebanyakan manusia lalai dari memikirkannya. Nah ini menggambarkan bahwa manusia karena cenderung mereka itu diperbudak oleh hawa nafsunya, mengikuti kemauan hawa nafsunya, maka mereka lebih banyak tertarik untuk melakukan hal-hal yang terlihat balasannya. Oleh karena itu motivasi akhirat mengharapkan keutamaan dari Allah ini kalau tidak ditumbuhkan terus dalam diri kita maka sulit seseorang itu akan bisa mengharapkan balasan Allah di hari kemudian karena tidak kelihatan. Nafsu manusia itu senang dengan sesuatu yang terlihat langsung di hadapannya. Nah, disinilah pengaruhnya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, karena inilah yang memotivasi mereka untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari dalam hatinya. Yang bersumber dari dalam hatinya. Dari sini pula mengapa para ulama salaf mengatakan laisa syai'un asyadda 'ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fi nasib. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat dilakukan oleh nafsu manusia melebihi ikhlas. Jadi yang paling berat dicapai oleh manusia adalah keikhlasan dalam beragama. Kenapa? Li'annahu laisa laha fi nasib. Karena pada keikhlasan itu tidak ada bagian sedikit pun untuk hawa nafsu. Sulit. Hawa nafsu itu kalau tidak mendapatkan bagian, tidak melihat balasan yang langsung terlihat di depannya, ya dunia, pujian manusia, sanjungan, harta dan sebagainya, sulit bagi dia. Maka untuk bisa menundukkan nafsu yang demikian, sifatnya ammaratun bisu selalu mengajak ke kepada keburukan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia selalu mengajak kepada keburukan. Kalau tidak apa ini untuk menundukkan nafsu yang demikian sifatnya membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala serta petunjuk-petunjuk yang bisa masuk ke dalam hati manusia. Maka nanti kalau kita bahas di sini kembali kaitannya kepada masalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan di kepala atau masuk dalam pikiran tapi kemudian tidak masuk ke dalam hati. Tidak demikian. Ini bukan ilmu yang memberi manfaat kepada manusia. Oleh karena itu kalau orang yang belajar umurnya tidak bertambah, ini perlu dipertanyakan dalam dirinya. Ada apa? Ilmu yang bermanfaat itu bukan cuma sekedar dihafal, bukan cuma sekedar banyak dikaji, tapi tidak membekas dalam diri. Kita tahu ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sewaktu beliau mengatakan, "Laisal ilmu an kathratir riwayah wa innamal ilmu an kathratil khasyah." Bukanlah ilmu itu yang bersumber dari sekedar banyak adalah yang menimbulkan ketakutan dalam diri manusia. Karena beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka oleh karena itulah Imam Ibnu Rajab sewaktu menyebutkan definisi ilmu yang bermanfaat, beliau mengatakan, "Huwa ma basyarul quluba fayujibulah as-sakinata wal khasyah wal ikhbab Wattawadu tawadu wal inkisar. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang merasuk ke dalam hati manusia, kemudian menimbulkan dalam hati itu perasaan tenang, takut, tunduk kepada Allah, senantiasa bersandar kepadanya, dan selalu merasa kekurangan di hadapannya. Inilah ilmu yang bermanfaat, yang benar-benar pengaruhnya sampai ke dalam hati. Nah, Ilmu yang seperti inilah yang akan mampu dengan izin Allah merubah kebiasaan buruk yang ada pada nafsu manusia. Kebiasaan buruk yang ada pada nafsu manusia. Menimbulkan rasa takut dalam dirinya sehingga ketika diisi dengan pemahaman yang benar tentang agama. Karena ilmu ini masuk ke dalam hati, membersihkan kotoran-kotoran dalam hati, menghilangkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia dan segala sesuatu yang menghalangi masuknya iman kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika dalam keadaan ilmu itu sudah membersihkan hati ini ketika masuk pemahaman-pemahaman yang benar tentang Allah, mengenal sifat-sifatnya, nama-namanya, maka akan memberikan bekas yang sangat terasa pada pada hati manusia. Nah, oleh karena itu, di kalangan ulama salaf dulu, jika orang-orang sudah mulai mengenal ilmu din, terlihat pengaruh kebaikannya akan timbul sebentar lagi. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, karena ar-rajulu idza ta'allama al-hadits إذا طلب al-ilma falam أن an yura في fi وسمته ولسانه ويده وبصره. Dulunya jika di, di antara di kalangan para ulama salaf di, di, jika ada salah seorang yang mulai menuntut ilmu agama maka tidak lama lagi akan kelihatan pengaruh positif dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal meningkatkan kekhusyuannya dalam ibadah ketakutannya kepada Allah kemudian merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik merubah amalan peranggota badannya, pandangannya, ucapannya dan semua keadaannya. Maka subhanallah inilah kita perhatikan uh, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala ini sangat agung karena tempatnya dalam hati manusia. Dan inilah jenis ilmu yang bermanfaat yang akan bisa merubah diri kita untuk menjadi semakin mempelajarinya maka semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk diantaranya mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib ini yang saya sudah terangkan tadi bahwa ini akan menimbulkan dalam diri kita perasaan takut, selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling seharusnya kita takuti. Kita takuti celaannya dan kita harapkan pujiannya, kita harapkan kebaikan darinya salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan iyyaka wa ayyakuna Allahu ahwana nadhirina ilaik. Hati-hatilah kamu. Jangan sampai kamu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling kamu anggap lemah, yang paling kamu anggap rendah dalam memandang perbuatan-perbuatanmu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya nasihat untuk ketika dalam keadaan sendiri pun jangan meremehkan. Karena waktu keadaan sendiri, itu yang memandang kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengawasi perbuatan-perbuatan kita adalah dia zat yang maha, yang maha agung, yang maha mampu untuk memberikan balasan sekaligus kepada kita pada saat itu juga jika dia menghendakinya. Maka hati-hati. Kalau di hadapan manusia yang kita tahu mereka tidak akan mampu memberikan sedikit pun manfaat atau madorot kepada kita. Kita uh, berani apa ini kita malu untuk berbuat di hadapan mereka, maka seharusnya lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala kita malu untuk berbuat keburukan di hadapannya ketika kita dalam keadaan sendirian. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi perbuatan kita. Maka orang yang naudzubillah min dzalik ketika di hadapan manusia dia berani apa ini malu berbuat buruk dan ketika sendirian dia berbuat keburukan berarti seolah-olah dia menganggap Allah itu ahwanun nazirin. Sebagai zat yang paling dianggap remeh dalam melihat perbuatan manusia. Karena buktinya dia waktu sendirian tidak tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan kenyataan yang seharusnya menyadarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang paling berhak untuk kita takut kepadanya. Oleh karena itulah diantara uh, eh, uh, eh, apa ini keterangan Ibnu Qayyim uh, kiat untuk mencapai ikhlas. Kata beliau, kiat untuk mencapai ikhlas bahwasanya keikhlasan itu tidak akan bertemu dengan hubu sana wal madah wal hubbu bima fi aidin nas, ya, mencintai pujian dan sanjungan dan mencintai balasan yang ada di tangan manusia. Bagaimana caranya mencintai balasan dan apa ini menghindarkan diri dari cinta kepada pujian dan sanjungan kata beliau dengan meyakini bahwa tidak ada satupun yang pujiannya bermanfaat dan celakan apa dan celaannya mencelakakan kita kecuali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kita meskipun mereka memuji kita, menyanjung kita sebagaimana mereka tidak akan mampu mencelakakan kita meskipun mereka mencela kita bersatu untuk mencelakakan kita mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan menimpa kita. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa alam um annal ummata law ijtama'u ala ayan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik." Ketahuilah bahwa semua umat manusia kalaupun mereka bersatu untuk memberikan manfaat atau kebaikan bagimu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kebaikan yang akan kamu dapatkan sebagaimana kalaupun mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu kecuali dengan satu bahaya yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan akan menimpamu. Maka inilah <clears throat> eh, sifat muraqabatullah yang akan didapatkan oleh seorang hamba dengan dia mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, kedudukan yang agung yang diterangkan oleh para ulama wal muraqabatu manzilatun 'aliyatun min manazilis sa'irina ila Allah wa daril akhirati. Muraqabah adalah satu kedudukan yang agung dalam Islam dan termasuk tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju negeri akhirat. Wa haqiqatuha dawamu ilmil abdi wa tayakunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Yang mana hakikat daripada kedudukan muraqabah, merasakan pengawasan Allah ini adalah adalah senantiasa hamba itu memahami, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dirinya dalam lahir dan batinnya. Fastidamatuhu lihad bihadzal ilmi wal yaqini hiyal muraqabah. Maka jika seorang hamba bisa senantiasa merasakan pengetahuan dan ilmu seperti ini, selalu dia bisa merasakan bahwa dia diawasi oleh Allah lahir dan batin, inilah yang namanya hakikat daripada sifat muraqabah atau kedudukan muraqabah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan kedudukan yang sangat agung dalam Islam وهي مراقبة lillahi inda amrihi liyaf'alahu liyaf'alahu al-'abdu ala ahsani halihi wa عند lahu inda nahyihi liyajtanibahu al-'abdu liyah فيه، min al-wuqu'i fihi yaitu merasakan pengawasan dari Allah ketika terhadap perintah-perintahnya untuk seorang hamba itu menunaikan perintahnya dengan sebaik-baik apa ini pelaksanaan dan merasakan pengawasan Allah di sisi larangannya yaitu untuk menjauhi dan menghindarkan diri dari terjerumus kepada larangan-larangan tersebut. Inilah makna ucapan seorang penyair yang sangat indah sewaktu menggambarkan tentang sifat yang agung ini dalam ucapannya Idza ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wala anna ma yakhfa ma yakhfa alaihi yagibu. <clears throat> Jika suatu hari kamu sedang sendirian, maka janganlah kamu berkata, aku sendirian. Akan tetapi katakanlah ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengawasiku. Dan janganlah sekali-sekali engkau menyangka bahwa dia akan lalai sesaat pun, sebentar pun. Dan jangan pula engkau mengira sesuatu, ada sesuatu yang tersembunyi dan akan luput dari dari pengawasannya. Maka inilah pengertian daripada ihsan. <clears throat> Inilah uh, pengertian daripada kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam ucapan beliau, "Fa inna surural qalbi billahi wa farahahu bihi wa qurratal aini bihi la yushbihuhu syai'un minan na'imi dunya albatta wa laysa lahu nadhirun yuqasu bihi." wa huwa halun min ahwali ahli al jannati hatta qala ba'dul arifina innahu latamurru bi awqatun aqulu fiha in kana ahli al jannati fi mithli hadha innahum la fi 'ishin tayyib beliau menggambarkan bahwasanya muraqabah ini adalah uh, apa ini perasaan yang akan dirasakan nikmat bagi seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Ya ini perasaan selantiasa selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menghasilkan kebahagiaan dalam hati, kelapangan dada, bahkan merupakan penyejuk hati yang paling utama. Yang inilah yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim tadi fa'inna inna sururul qalbi sesungguhnya kebahagiaan da dalam hati ketika mendekatkan diri kepada Allah beribadah kepadanya, selalu merasakan pengawasannya, ini adalah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang lainnya. Bahkan dia tidak ada satu perbandingan pun yang bisa disamakan dengannya. Yang ini adalah satu keadaan yang dirasakan oleh penghuni sorga di akhirat nanti. Sampai-sampai kata beliau salah seorang ulama yang memiliki keimanan yang kuat pernah mengungkapkan dalam ucapannya, innahu latamurru bihi awqatun. Sungguh aku pernah melewati waktu-waktu yang aku katakan ketika itu, sungguh jika penduduk sorga merasakan yang seperti ini, maka mereka benar-benar merasakan keadaan yang sangat yang sangat penuh dengan kenikmatan. Inilah makna ucapan yang terkenal dari Ibnu Taimiyah sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, Barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga tersebut, maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat, sorga di akhirat nanti. Maka uh, inilah tentang penjelasan dari sifat muraqabatullah ya yang agung sekali yang kita dapat petik buah utamanya dari memahami namanya yang yang maha agung yaitu nama Ar-Raqib yang maha mengawasi dan juga nama yang eh, nama lain yang semis apa ini yang muradif atau yang sinonim dengan yang artinya berdekatan dengannya itu asyahid yang maha menyaksikan yang ternyata dengan memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini memberikan faedah yang besar bagi kita semua ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang dengan itu kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menumbuhkan dalam diri kita senantiasa merasakan pengawasannya Tentu saja jika kita telah mengimani nama Allah Subhanahu wa taala ini dengan baik, kemudian kita membaca ayat-ayat Allah yang di situ uh, berisi ancaman tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang merupakan apa ini uh, yang dia menyangka orang-orang yang lalai menyangka itu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala maka bagi orang-orang yang beriman dan memahami nama Allah Subhanahu wa taala dengan baik akan semakin menambah keimanannya. Seperti misalnya kalau dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mukmin ayat ke-19, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur." Dialah Allah yang Maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Ini akan menimbulkan dalam dirinya perasaan takut kepada Allah untuk selalu menjaga amalan lahir dan batinnya dalam semua dalam semua keadaan. Juga ayat-ayat berikut, wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Surat Al-Baqarah ayat 235. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati atau dalam jiwa kalian, maka hati-hatilah kalian. Ini juga akan menimbulkan perasaan seperti itu. Juga Allah menggambarkan keadaannya orang-orang munafik yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yardha min al-qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita mereka bersembunyi menyembunyikan diri dari manusia tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan apa ini pembicaraan rahasia yang Allah tidak ridhai dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha meliputi terhadap segala sesuatu yang mereka kerjakan. Jadi ayat-ayat seperti ini akan menambah keimanan. Jika seseorang itu telah memahami dengan baik, menghayati kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib yang Maha yang Maha uh, apa ini yang Maha <clears throat> mengawasi dan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid yaitu yang Maha yang Maha menyaksikan. Oleh karena itulah ini sekali lagi menggambarkan kepada kita tentang agungnya mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata kedudukan-kedudukan agung dalam Islam bahkan yang berhubungan dengan kesempurnaan iman tidak akan kita capai jika kita tidak uh, memiliki pengetahuan tentang ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang benar yang utamanya dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha sempurna melalui pemahaman ahlus sunnah wal jamaah yang dengan ini kita akan merasakan buah dan e, apa ini manfaat yang sangat agung dari akidah yang yang mulia ini. Maka demikianlah semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberi manfaat kepada kita semua dan minta maaf atas segala kekurangannya. Ada waktu mungkin untuk tanya jawab tentang hal-hal yang belum difahami. Saya cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumil qiyamah. Wa akhiru rabbil alamin. Ya, terima kasih jazakallah khairan kepada al yang telah menyampaikan uh, makna dan faidah-faidah dari nama Allah yang mulia Ar-Raqib di kesempatan pagi hari ini dan ikhwatal Islam dimanapun Anda berada. Kita akan selanjutnya buka sesi tanya jawab untuk Anda bisa bertanya secara langsung pada beliau melalui telepon 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk yang pertama Ustaz dari penelpon di pagi hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan dari mana? Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallah. Uh, Ustaz, uh, terkadang secara spontanitas hati kita tuh misalkan ketika melihat orang senang, kita tiba-tiba jadi hasad atau ketika kita sedang diuji, kita ada perasaan buruk kepada Allah. Apakah uh, hati yang seperti ini nanti juga bernilai dosa begitu Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, apa apa hikmah nama-nama Allah itu kadang-kadang ada yang sinonim Ustaz seperti yang Ustaz tadi sampaikan uh, sama Asyahid gitu. Baik. Ya. Sekian saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya. <coughs> Pertanyaan pertama tadi tentang masalah apa yang timbul dalam diri ketika kita dengan orang punya kenikmatan ya, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini jelas eh, termasuk godaan ya, termasuk godaan dan bisikan dari syaitan yang mana selama kita berusaha untuk menepis bisikan tersebut, maka insya Allah tidak akan membahayakan bagi kita. Jadi sewaktu muncul langsung ditepis, langsung dihalangi. Selama dia belum terucap atau terwujud dalam bentuk perbuatan, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukuminya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah Inna Allah tajawaza di ummati amma hadatsat bi anfusuha ma lam tatakallam bi au ta'mal bi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk umatku segala sesuatu yang dibisikkan dalam jiwa mereka sebelum mereka belum mengucapkannya, selama mereka belum mengucapkan atau melakukannya. Jadi kalau baru bisikan jiwa timbul dalam jiwa, segera ditepis selama belum terucap dalam ucapan atau terwujud dalam bentuk perbuatan maka ini tidak tidak dihukumi. Maka eh, demikian keterangan dari Imam Syaukani ya, dia memiliki beliau memiliki kitab khusus tentang masalah ini untuk menjelaskan bahwasanya bisikan-bisikan jiwa itu belum dihukumi selama masih berupa eh, belum terucap dalam ucapan atau terwujud dalam bentuk perbuatan. Oleh karena itu yang seperti ini perlu ditepis. Memang syaitan senantiasa membisikan dalam jiwa manusia dan ini juga perlu kita pahami bahwa Eh, kalau kita merasakan dalam diri kita ada selalu banyak bisikan-bisikan syaitan, maka ini tidak mesti berupa kejelekan, asal kita berusaha menepisnya. Justru kata para ulama atau sebagian dari ulama menjelaskan adanya bisikan-bisikan syaitan dalam jiwa ini menunjukkan manusia punya iman, karena syaitan itu ingin merusak iman manusia. Maka dengan adanya bisikan-bisikan syaitan, maka berarti ada yang diganggu dalam dirinya, menunjukkan dia punya iman. Oleh karena itu ketika beberapa sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi maya yata'azzamu ahaduna ayyatakallam. Ya Rasulullah inna la najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna lama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendapatkan bisikan-bisikan dalam diri kami yang kami merasa besar, takut untuk mengucapkannya. Dalam riwayat lain, ma'ala in yakhiru minas sama ilal ardi ahabba ilaihi min ayyatakallama bihi. Ya Rasulullah, salah seorang dari kami lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka Nabi SAW justru memuji. Beliau mengatakan, Zaka sarihul iman. Itulah bukti kemurnian iman. Nah kata sebagian dari para ulama, adanya bisikan-bisikan syaitan dalam jiwa yang berusaha untuk ditepis menunjukkan hamba ini punya iman. Karena syaitan tidak akan ibaratnya dia itu pencuri, maka pencuri tidak akan mencuri kecuali pada rumah yang memiliki harta. Maka iman ini ingin digodanya, ingin dirusaknya. Oleh karena itulah selama ditepis, insya Allah ini tidak membahayakan manusia dan justru menunjukkan keutamaan orang tersebut seperti yang disebutkan dalam hadis sahih yang saya bacakan tadi. E, kemudian apa hikmah dari terkadang ada nama Allah yang sinonim gitu ya muradif. Tentu saja e, dua nama Allah tersebut tidak berarti sama dalam semua artinya tapi artinya mirip begitu. Artinya mirip <clears throat> dan masing-masing dari nama tadi itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh nama-nama yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat agung dari nama-nama tersebut yang mana e, nama yang lain kadang-kadang menunjukkan satu makna yang lebih dalam dibandingkan dengan yang lain yang kemudian apalagi kalau digabungkan kedua-duanya maka tentu akan menunjukkan makna yang lebih tinggi lagi sebagaimana ini juga kita pelajari dalam kaidah-kaidah tentang memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha sempurna. Ya, ya. Baik, terima kasih untuk jawaban Ustaz Jazakallah khairan dan berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon di 021 eh, kami ulangi 0218236543. Halo. Baik, eh, terputus. Kami angkat pertanyaan yang eh, datang eh, melalui pesan singkat dari pendengar kita. baik dari uh, Abu Rumaiso di Rawa Panjang apa di Selat Panjang Riau yang bertanya ya Ustadz uh, Barakallahu Fikum orang-orang yang uh, ibadah akidah dan manhajnya masih bercampur dengan kesyirikan dan kebidahan mereka pun merasakan sudah uh, murokobah atau uh, atau sudah merasakan uh, ihsan dalam ibadah dan uh, uh, amaliyah mereka. Bagaimanakah pandangan uh, Ustaz terhadap hal ini? Jazakallah khairan. Barakallahu fiikum. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jazakallah khairan atau Rumaiso. <clears throat> e, pernyataan mereka orang-orang yang manhajnya menyimpang, akidahnya menyimpang bahwa mereka sudah merasakan muraqabatullah, maka ini jelas mustahil. Dari segi akal saja jelas mustahil. Bagaimana mungkin tingkatan yang sangat agung dalam Islam dicapai dengan cara yang sangat menyimpang dan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Secara akal sudah kita ketahui, ibaratnya orang yang menempuh jalan yang salah, menempuh jalan yang bertentangan dengan tujuan, dikatakan dia bisa lebih cepat sampai di tujuannya. Jelas tidak mungkin. Sebagaimana ucapannya seorang penyair apa ini? Syirtu musyarrikan wa syirtu mugharriban, fasyattani baina musyarrikin wa mugharribin aku berjalan menuju ke timur, kamu berjalan menuju ke barat, maka fasyatan salang alangkah jauhnya perbedaan antara orang yang jalan menuju ke timur dan menuju menuju ke barat. Tidak akan ketemu. Maka tidak mungkin mereka akan merasakan uh, apa ini muraqabatullah seperti ini. Mungkin ya terkesan dan ini merupakan salah satu keterangan para Ibnu Qayyim terangkan salah satu upaya godaan syaitan dalam menyimpangkan manusia dari jalan Allah maka dia mengesankan pada mereka-mereka yang menyimpang jalannya seolah-olah mereka telah merasakan ketenangan jiwa, kehusuan dalam beribadah. Yang ini merupakan kehusuan dan ketenangan jiwa yang palsu. Bagaimana perumpamaannya? Seperti yang saya gambarkan tadi, Ibnu Qayyim mengumpamakan syaitan itu seperti pencuri. Iman manusia itu sepertinya harta. Hati manusia ibaratnya kayak rumah hatinya orang yang beriman karena dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan tauhid, mengenal Allah dan seterusnya, maka syaitan akan membisikannya. Seperti yang hadis yang saya bacakan tadi. Menggodanya, membisikkan was-was dan seterusnya. Kata Ibnu Qayyim, ini dalil menunjukkan imannya ada. Adapun mereka-mereka yang ahlul bid'ah seolah-olah jiwanya nggak diganggu, tenang dan seterusnya. Kenapa? Mereka tidak punya tidak punya iman. Hartanya ibaratnya rumah tidak punya harta, tidak mungkin pencuri akan mengawasi atau mengintai rumah yang tidak punya harta. Bahkan rumah seperti ini mungkin menjadi sarangnya. Wajar hati mereka dipenuhi atau menjadi sarangnya syaitan. Maka kelihatannya aman dalam tanda kutip. Aman dan tentram dalam artian tidak ada gangguan syaitan karena pencuri tidak akan mungkin mencuri di rumahnya sendiri. Itu gambarannya. Jadi palsu semua itu. Oleh karena itulah sewaktu eh, Ibnu Abbas ditanya oleh salah seorang tabi'in tentang ibadahnya orang-orang Yahudi yang batil Tabi'in mengatakan, Ya Ibn Abbas, innal Yahuda taz'umu annahum la yuswasuna fis shalah. Orang-orang Yahudi menyangka mereka itu tidak digoda, dibisiki oleh syaitan dalam sholatnya. Orang Yahudi menyangka seperti itu. Orang Yahudi aja sudah merasakan seperti itu. Mereka mengatakan dalam sholatnya mereka bisa konsentrasi. Apa kata Ibnu Abbas? Wa ma yasna'u syaitan bin kharab. Apa yang bisa diperbuat oleh syaitan pada hati yang telah hancur berantakan? Apa yang mau diambil kalau sudah hancur berantakan hatinya? Apa yang mau digoda? Tidak ada harta yang sama sekali. Maka ini gambaran tentang keadaan mereka kalau mereka seolah-olah merosotkan konsentrasi itu adalah tipu daya syaitan. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Afaman zuyyina lahu amali fara'ahu hasanan." Apakah orang-orang yang dihiasi perbuatannya yang buruk oleh syaitan sehingga dia menganggapnya baik? Di antara penghiasan syaitan adalah dengan cara seperti tadi, mengesankan amalan-amalan buruk itu baik dengan cara dikesankan seolah-olah dia tenang, beribadah khusyuk dan seterusnya. Sedangkan amalannya ahlu sunnah yang dibimbing di atas kebenaran, dikesankan jiwanya selalu terganggu, yang kemudian dia berusaha menolaknya. Padahal ini justru merupakan dalil akan kebaikan imannya seperti sabda Nabi dalam hadis tadi. Daka sorihul iman itu merupakan pertanda kemurnian iman, karena berarti ada keimanan dalam dirinya, maka syaitan berusaha untuk memalingkannya. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan kita dalam menolak godaan syaitan tersebut. Demikian jawaban, insya Allah. Baik, terima kasih jawaban Ustaz dan berikutnya kita angkat kembali penelpon yang kedua ada pendengar kita yang sudah masuk kita sapa saja. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana Pak? Dari Rawamangun saya Darman Ustaz. Silakan Pak Darman. Nah, ini kadang-kadang asma husna itu ditambah dengan ahad menjadi 100. Padahal Quran menyatakan 99 pertama. Yang kedua, tat, uh, sebaiknya membaca Asma Husna ini kebetulan aneh ya, udah hafal ya tadi ya. Uh, setelah sholat sebelum baca doa atau uh, berapa kali dalam sehari tat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darman. Silakan Ustaz. Yang pertama perlu dijelaskan bahwasanya nah. Asmaul Husna itu yang dimaksud dengan 99 nama Allah yang Maha Indah itu bukan berarti membatasi nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Nabi SAW sewaktu bersabda Inna Allah inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Mi'atan illa wahidah Man ahsoha dakhalal jannah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki 99 nama 100 kurang dari satu Yang 99 nama ini sifatnya apa? Barang siapa yang menghafalnya Menyebut-nyebutnya dan mengamalkan kandungannya maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang terkait dengan keutamaan tertentu tadi, tapi ada pun nama Allah secara keseluruhan tidak bisa dibatasi. Terbukti dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad yang juga sahih, dalam doanya Nabi SAW mengatakan, "As'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw alamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak." Aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kau miliki ya Allah yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu atau kamu turunkan pada kitabmu atau kamu sembunyikan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui yang Allah sembunyikan pada ilmu gaib di sisinya sehingga kata para ulama nah, bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas sebagaimana sifat-sifat Allah karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha banyak kesempurnaan-kesempurnaannya sehingga nama-nama dan sifat-sifatnya tidak tidak terbatas. Makanya dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah dengan mengatakan, La uhsi thanaan alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan kepadamu karena engkau adalah sebagaimana yang engkau puji dirimu sendiri dengannya. <coughs> Adapun cara membaca Asmaul Husna, sudah terangkan berkali-kali, e, kalau ingin menghafal Asmaul Husna atau mengetahui nama-nama Allah, maka merujuklah kepada kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan dalil. Karena banyak yang tersebar di kalangan masyarakat saat ini Asmaul Husna yang tidak benar diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dhaif riwayat Tirmizi seperti yang disebutkan di kitab terjemahan Al-Qur'an di kulitnya itu atau di beberapa tempat kadang-kadang di, di apa poster-poster besar itu kebanyakan ada yang tidak sahih dari nama-nama tersebut. Kalau ingin eh, yang ingin mengetahui yang benar, insya Allah seperti yang disebutkan dalam kitab tulisan Syekh Utsaimin Al-Qawaidul Musla, beliau menghimpunnya ke 99 nama tersebut atau di kitab fiku Asmail Husna tulisan Syekh Abdul Razak atau beberapa kitab yang lainnya yang di situ mereka mengambil dengan menyebutkan dalilnya begitu. Nah, ini lebih bagus. Adapun cara membacanya, saya sudah terangkan membaca Asmaul Husna itu bukan berarti disebut semua nama itu. Tidak. Tapi maksudnya berdoa dengan Asmaul Husna seperti yang Allah perintahkan adalah mengucapkan permohonan hamba kemudian menutup doa atau mengawali doa dengan nama Allah. Contohnya begini. Kita ingin meminta pengampunan. Ya Allah ampunilah aku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Ghafurur Rahim. Sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah berikanlah rezeki yang halal kepadaku. Innaka antar rozak. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi rezeki. Ya Allah bukan bukakanlah pintu-pintu hidayah, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan untukku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Fattah yang maha membuka kebaikan. Jadi begitu caranya terus. Ya Allah anugerahkanlah dalam diriku sifat apa ini muraqabatullah. Selalu merasakan pengawasanmu. Anugerahkanlah dalam diriku apa ini tingkatan ihsan. Sesungguhnya engkau adalah ar-raqib asy-syahid yang maha mengawasi dan maha menyaksikan. Jadi ini caranya berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi tidak sekedar disebut namanya tapi maksudnya adalah kita mengucapkan permintaan kita kemudian sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan tersebut. Ya, ya. Baik, terima kasih atas jawaban Ustadz. Kemudian kita angkat masih dari penelpon ada Pak Mukhlis di Cilincing. Silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiikum. Baik, barakallah silakan. Uh, tadi ada ungkapan yang Halo Pak, mohon maaf ada feedback Pak dikecilkan radio monitornya Pak. Silakan. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam, silakan. Ya. Nah. Tadi ada ungkapan yang Ustaz sampaikan bahwa di dunia ini ada surga. Kalau nggak salah saya dengar ucapan ulama. Hmm. Kemudian bagaimana dengan ungkapan yang lain bahwa uh, dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin dan merupakan surga bagi orang kafir. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, penjelasan dua hal ini tidak bertentangan. Dua hal ini tidak bertentangan karena maksudnya dunia ini adunya sejenul mukmin wa jannatul kafir itu hadis sahih riwayat Imam Muslim dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maksudnya di sini adalah penjara memenjarakan hawa nafsu. Memenjarakan hawa nafsu. Yang mana konsekuensinya orang yang memenjarakan hawa nafsu ya memang awal-awalnya dia akan merasa berat. Tapi ini cuma awalnya saja. Setelah dia bisa menundukkan hawa nafsunya barulah dia akan merasakan kesenangan. Karena Kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang beriman itu bukan cuma di akhirat, tapi di dunia dan kemudian di akhirat nanti. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man amila salihan min dakarin au untha wa huwa mu'minun, falanuhiyannahu hayatan tayyibatan, walanajiziyannahum ajrohum, biahsani makanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti kami akan berikan kepada mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi ini dalil yang menunjukkan orang yang beriman akan merasakan kenikmatan hidup di dunia sebelum di akhirat nanti. Cuman awal-awalnya sewaktu mereka perjuangan menundukkan hawa nafsu mesti terasa berat dulu awalnya. Setelah lama kelamaan dituduhkan hawa nafsu baru dia merasakan kenikmatan hidup tersebut. Ini seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftahul dari Sa'adah dan ee, eh, kalau bawa berkenan mencari, saya pernah menulis tentang masalah ini sekaligus e, bagaimana mengkompromikan kenyataan tadi dengan hadis Bapak yang saya, saya Bapak yang sebutkan tadi di tulisan yang berjudul Indahnya Islam Manisnya Iman. Tersebar di internet bisa dicari. Yang hmm. insya Allah jawabannya secara lengkap dari tulisan dalam tulisan tersebut insya Allah. Baik, terima kasih jawaban Ustaz Jazakallah khairan. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustadz ya. Dari yang pertama dari Umu Lutfi di Cakung yang bertanya, Ya Ustadz, sampai saat ini saya jarang sekali untuk merasakan kekhusyuan di dalam beribadah. Dan perasaan saya hampa saja tidak mendapatkan apa-apa setelah sholat yang uh, saya lakukan setiap harinya. Mohon nasihat dan penjelasannya bagaimanakah uh, solusi dari hal ini. Terima kasih. Ya, uh, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan karunia kepada uh, Ummu dan kepada ikhwan sekalian, kepada kita semua. Yang jelas eh, masalah ini dialami oleh beberapa kita, sebagian besar kita. Maka karena khusyuk itu merupakan amalan hati, hati itu Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Rasulullah SAW bersabda, Inna kulubu bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Semua hati manusia itu terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala yusarrifu haitsu yasha yang Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka yang paling utama untuk meminta memecahkan masalah tadi adalah minta kepada Allah. Karena Allah di tangannya lah segala kebaikan. Dan doa itu kata para ulama merupakan miftahul apa ini jimaul khair. Penghimpun segala kebaikan. Minta kepada zat yang di tangannya lah segala kebaikan apalagi yang berhubungan dengan hati manusia yang dialah yang menguasainya. Oleh karena itu Nabi SAW banyak mengucapkan doa kita ketahui. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Maka mintalah kekhusyuan kepada Allah, berdoa ya Allah berikanlah aku kekhusyuan, ketenangan dalam hatiku dengan ketenangan yang sebenarnya. Kemudian sebut nama Allah Subhanahu wa taala <coughs> yang apa ini seperti Al-Fattah yang dialah yang maha membuka kebaikan dalam hati manusia Sebutlah nama Allah Ar-Raqib karena dialah yang mampu menganugerahkan sifat muraqabah dan nama-nama Allah yang berhubungan dengan kebaikan dalam hati kita. Sebutkan dan selalu banyak kita doakan hal tersebut dalam doa-doa yang kita ucapkan. Kemudian berusaha. Khusyuk itu amalan hati yang nampak pada anggota badan pengaruhnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat? Karena kita ketahui salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling khusyuk. Kita ikuti tata cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu beliau sholat maka beliau melihat ke tempat sujudnya. Dari awal sholat sampai di akhir kecuali waktu tahiyat beliau beliau melihat ke arah ke arah jari beliau. Ini membantu kekhusyuan. Jangan berpaling ke kiri dan ke kanan. Kemudian agar menjaga hati agar tidak lalai, maka kita berusaha merenungkan bacaan yang kita baca. Maka sebaiknya kita berusaha memahami bacaan-bacaan Al-Quran maupun dikir dikir yang kita ucapkan dalam sholat kita. Karena ini akan membantu kita untuk khusyuk. Karena kita berkonsentrasi merenungi arti ucapan yang kita ucapkan lewat mulut kita. Kalau ada bisikan, ada juga sunnah. Ada bisikan-bisikan godaan syaitan yang mengganggu, ada sunnah yang harus kita lakukan. Itu apa? Berlindung kepada Allah dalam sholat. Ini disebutkan dalam sunnah yang sahih dan banyak ditinggalkan kaum muslimin saat ini. Yaitu ucapan Nabi SAW kalau kita sedang sholat, kemudian datang bisikan syaitan, kita berlindung kepada Allah. Ucapkan, A'udzubillah, syaitan rajim. Kemudian, meludah. Apa ini? Meniup ke arah kiri kita tiga kali dengan tiupan yang yang dikatakan nafas apa ini e, tiupan yang e, kayak apa menyembur tiga kali ke arah kiri kita sudah ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusir godaan syaitan tersebut yang hendaknya kita lakukan untuk membantu kita meraih kekhusyuan dalam sholat dan inilah diantara contoh apa ini kiat-kiat yang kita lakukan yang jelas e, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menentukan dalam masalah ini oleh karena itulah mintalah kepada dat yang maha menguasai hati manusia dan maha mampu memberikan segala kebaikan kepada kepada manusia. Terima kasih jawaban Ustadz. Kemudian masih dari pesan singkat Ustadz dari Pak Abdul Karim di Bandung yang bertanya dan uh, tampaknya Pak Abdul Karim adalah pendengar yang uh, baru menyimak. Uh, ya Ustadz, apakah benar uh, adanya bahwa uh, kita ketika membaca Ar-Raqib itu harus tujuh kali minimal, maka diri kita, keluarga dan kekayaan kita semua akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalil dari hal ini? Terima kasih. Uh, keterangan ini tidak ada dalilnya. Tidak disebutkan dalam dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Jadi sudah sebutkan semua bahwasanya semua zikir-zikir yang cuma menyebutkan nama Allah itu tidak dibenarkan. Tidak ada dalilnya. <coughs> yang diperintahkan dalam pikir-pikir atau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdoa dengannya adalah seperti yang saya terangkan tadi, menyebutkan kebutuhan kita kepada Allah dalam doa kita, kemudian mengakhirinya dengan nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta tersebut. Jadi menyebutkan tujuh kali atau sepuluh kali atau angka-angka lainnya ini dalam nama-nama Allah tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini merupakan buatan manusia yang tidak bersumber dari kebenaran ya. Baik, terima kasih. Kemudian masih dari pesan singkat dari uh, pendengar kita. Uh, ya Ustadz, bagaimanakah keadaan seseorang apabila dalam ibadahnya terbersit uh, sesuatu yang lain uh, selain Allah Subhanahu wa taala, semisal dunia di dalam ibadahnya, seperti dengan uh, ibadah tersebut dia kemudian meminta perkara-perkara uh, keduniaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah amalnya uh, secara Eh, dilihat secara syariat apakah eh, dia mendapatkan pahala atau diterima ibadahnya ataukah bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, eh, pertanyaannya bagaimanakah keadaan ibadah seorang hamba apabila dalam ibadah tersebut terbesit ada keinginan-keinginan dunia yang diinginkan, mungkin e, keinginan uh, atau uh, niatan selain uh, untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi dia meminta hal lain misal kepentingan kepentingan-kepentingan dunia apakah ibadahnya tersebut diterima ataukah uh, tidak mohon penjelasannya Ustaz Ya kalau cuman ter, terbetik niat-niat yang menyimpang dari ikhlas kalau benar-benar menyimpang ya, terbetik tapi segera ya segera ditepis dan tidak dibiarkan apa ini mustarsal, yakni tidak dibiarkan untuk terus-menerus menyertai ibadahnya, maka ini insya Allah tidak mengapa baginya. Tapi kalau itu terus-menerus dan akhirnya nanti menguasai niatnya dia, maka ini jelas akan menjadikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlu dilihat tadi niat dunia tadi yang dimaksud ini apa? Ada terkadang orang yang memang meniatkan dunia secara zahir tapi dia tujuannya untuk Allah seperti misalnya dia mengatakan e, apa ini <clears throat> dia meniatkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala Kemudian di situ juga dia meniatkan supaya misalnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezekinya dengan rezeki yang mudah ini dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik lagi. Ini diperbolehkan. Meskipun ya yang terbaik bagi dia adalah meminta keadaan yang paling sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik rezekinya mudah apa maksudnya dia kaya atau miskin, maka mintalah yang paling uh, sesuai dengan pilihan yang terbaik bagi uh, untuk uh, dari Allah untuknya karena bisa jadi kalau Allah memberikan dia kekayaan maka dia akan lalai. Mungkin dengan diberikan kehidupan yang sederhana maka dia akan lebih bisa mengingat Allah. Maka minta yang paling bagus adalah meminta sesuai dengan pilihan yang terbaik Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Jadi terkadang pilihan yang dianggap dunia itu <coughs> ya, yaitu ada ada kebaikannya untuk dalam upaya untuk apa ini meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia meminta apa ini untuk disembuhkan penyakitnya. Ini juga tidak bertentangan karena dengan kesembuhan penyakitnya dia nanti akan bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna. Kalau cuma seperti ini maka ini tidak tidak bertentangan dengan niat ikhlas. Cuman harus hati-hati jangan sampai nanti Shelton memanfaatkan hal tersebut untuk memalingkan manusia dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, eh, kemudian pertanyaan terakhir tampaknya Ustaz ya di kesempatan pagi ini ada pendengar kita melalui telepon kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Pak Arif, Pak, di Jelamat. Silakan Pak Arif di Matraman. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa untuk uh, supaya kita lebih khusyuk dalam beribadah, terutama dalam hal sholat atau berpikir atau hal-hal lain yang yang ngasih kita beribadah kepada Allah dan berdoa, kita harus memahami dan menghayati arti dari yang kita baca. Seperti kita ketahui semua yang hadis Al-Quran itu kan berbahasa Arab Ustaz. Dasar hukumnya sudah jelas dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis dikatakan bahwa Al-Quran, Al-Hadis, semua itu kan basicnya bahasa Arab. Bagaimana kita bisa memahami, menghayati, dan mengerti apa yang kita baca, Ustaz, kalau kita tidak mengerti bahasa Arab. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mempelajari bahasa Arab supaya kita mengerti hal-hal hal tersebut hmm. itu saja. Hmm. Jadi banyak di acara kita ini umumnya tidak tidak mau belajar bahasa Arab Ustaz. Jadi sehingga mereka tidak mungkin memahami dan menghayati. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa menyimak dengan jelas Ustaz. Ya jelas alhamdulillah. Ya pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat indah sekali. Jadi memang tadi e, maksud saya seperti itu. Jadi maksudnya untuk kita bisa memudahkan menghayati dan merenungkan kandungan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang kita baca, pasti kita harus paham bahasanya. Pasti kita harus paham bahasanya dan ini jelas e, idealnya ya, idealnya seorang muslim ya dia agar bisa mengambil manfaat daripada Al-Qur'an dengan sempurna yang diturunkan sebagai petunjuk, pembersih hati penyakit hati manusia. Al-Qur'an diturunkan tujuannya untuk direnungkan, liadab, baru ayatihi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun baru ayati kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada ya Rasulullah yang kitab ini diberkahi agar manusia merenungkan ayat-ayatnya. Merenungkan ayat Al-Qur'an kalau tidak faham artinya maka sulit. Tidak maksimal mendapatkan manfaat daripada Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itulah ini sangat penting sekali mengusahakan agar kita bisa paham bahasa Arab yang dengannya kita bisa membantu kita untuk memahami arti daripada Al-Qur'an sehingga lebih sempurna kita mengambil manfaat daripadanya. Kalau kita tidak mampu, maka siapkanlah waktu kita. Kenapa untuk masalah-masalah dunia kita berusaha uh, mengejarnya dengan segala yang kita miliki? Kenapa dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kebaikan utama dalam diri kita ini tidak kita usahakan? Meskipun memberikan waktu sedikit, kalaupun juga sudah kita berusaha tidak mampu, maka tidak ada salahnya kalau kita berusaha sekedar memahami ayat-ayat yang kita baca melalui mungkin baca terjemahannya jelas ini membantu. Meskipun tidak maksimal, akan membantu membaca terjemahannya atau hadis yang berisi doa kita ucapkan, kita usahakan tahu kandungan artinya secara umum agar minimal membantu kita bisa merenungkan dan menghayati isi daripada doa ataupun ayat-ayat yang kita baca. Yang ini jelas manfaatnya sangat-sangat besar sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk uh, menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dalam dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan Pak Arif tadi menutup perjumpaan uh, kita di pagi ini Ustaz dan kami persilakan untuk menutup perjumpaan kita. Ya, Alhamdulillah kesimpulan dari pembahasan kita sekali lagi menggambarkan tentang keutamaan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala bahkan tingkatan yang sangat mulia dari dalam ihsan yaitu dalam agama Islam yaitu al-ihsan ya. Merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala juga sebab utama untuk bisa mencapainya ternyata dengan mengenal nama mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib yang Maha mengawasi dan Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. Bagaimana kalau kita mengenal nama-nama yang lainnya tentu akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Maka ini memotivasi kita untuk semakin semangat mempelajari ilmu yang sangat yang sangat agung ini. Demikian. Sallallahu wasallam wa barakallahu